beliau alhamdulillah al ustadz Abu Faruk Aif Safruddin hadir bersama asatidah di tengah-tengah kita maka ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala untuk kita khususnya jamaah ahlus sunnah di Dusun Hanumu ini. Karena itulah tidak menyanyiakan waktu dalam kesempatan malam ini beliau akan memberikan tausiah perdana atau pertamanya untuk kita naam ikhwah barakallahu fikum demikian pula umaha dan akhwat sehingga kami mohon kepada ummahat betul-betul memperhatikan, menyimak, konsentrasi, jangan tersibukkan dengan satu yang lain hal atau cerita sendiri. Mohon diperhatikan secara baik arahan bimbingan dari beliau Ustadz ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Faruk Hafizullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Demikian pula kepada Ikhwan mohon menjaga adab dan keseriusannya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum.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 wa ala alihi wasallam menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam merupakan sesuatu yang harus bagi seorang muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang patut untuk diteladani yang patut untuk dicontoh di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam setiap sisi kehidupannya. Ar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan sekian banyak keteladanan. Sekian banyak contoh uswah hasanah, teladan yang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk meniru, meneladani, mencontoh apa yang telah diperintahkan ataupun diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswah hasanah contoh yang baik keteladanan yang baik dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditaati dipatuhi didengar ucapannya, perintah dan larangannya. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal ini. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah ia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha ia berbicara atas dasar bimbingan wahyu karenanya apapun yang diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan contoh keteladanannya hendaknya kita berupaya untuk bisa meniru meneladaninya berbagai aspek berbagai sisi kehidupan bisa kita tiru bisa kita teladani dari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan rumah tangga beliau bisa kita tiru. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berperan sebagai seorang ayah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berperan sebagai seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga beliau teladan yang baik, contoh yang baik telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sungguh orang yang tawabu Rendah hati Baik kepada Anggota keluarga Ataupun kepada orang lain Beliau senantiasa Bersikap lemah lembut Kepada segenap anggota Keluarga yang Beliau pimpin Sehingga Aisyah radhiyallahu anha istri beliau Ummul Mukminin memberikan persaksian bagaimana kehidupan beliau manakala berada di dalam rumah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam tak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangannya untuk memukul ketika beliau berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam adalah sosok pemimpin di dalam rumah tangga yang senantiasa menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan keteladanan bahkan Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat di dalam rumah? Maka istri beliau menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala berada di dalam rumah ia membantu tugas-tugas keluarganya. Di dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan Nabi saw mencuci sendiri bajunya. Jubah yang beliau kenakan ada bekas tanda mani sperma. Kemudian beliau mencucinya sendiri dan ketika terdengar azan memanggil tiba saatnya sholat beliau kenakan baju yang dicuci tadi dalam keadaan masih tampak bekas cuciannya saat beliau berangkat ke masjid. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian baik membantu sedemikian baik membantu anggota keluarganya. Dalam riwayat yang lain beliau menjahit, dalam riwayat yang lain beliau membantu tugas-tugas rumah tangga yang lainnya. Karenanya ini sosok yang memang harus dan benar-benar kita jadikan sebagai teladan. Dan sungguh beruntung seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa berupaya untuk ittiba mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ayat disebutkan keutamaan orang yang mengikuti ataupun mutaba'ah ittiba' kepada rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala Fattabi'uni ikutilah aku Ay maksudnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Apa akibat dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau buah apa yang bisa dipetik manakala seseorang mengikuti beritiba mutabaah li Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam apa buah yang bisa dipetik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaghfir lakum dzunubakum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya adalah seseorang mendapatkan ampunan. Atau di dalam ayat itu disebutkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintai kalian. Artinya bahwasannya ketika seseorang beritiba' mengikuti, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Akibat kalian mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mencintai kalian. Dan tidak kemudian sebatas itu, di dalam ayat ini disebutkan yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dengan kalian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dosa-dosa kalian akan diampuni akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena manakala seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian perbuatan salah tersebut diikuti, diiringi dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan memupus menjadikan perbuatan yang jelek terhapus. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Karenanya ketika seseorang menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu artinya seseorang menunaikan kebaikan. Seseorang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dirinya ataupun di tengah masyarakat. Itu berarti dia telah menunaikan kebaikan-kebaikan maka kebaikan-kebaikan yang ia tunaikan akan memupus dosa-dosa yang telah ia perbuat. Para ulama menyebutkan bahwasanya dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Karena untuk yang kabair, dosa-dosa yang paling besar, seseorang harus bertaubat melalui pertaubatan. Menyesal, bertaubat dan tidak diulangi. Inilah buah yang bisa dipetik ketika seseorang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya sebahagian kaum muslimin justru mengingkari tidak mau mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melalui apa? Melalui bentuk pengingkaran. Bagaimana melalui bentuk pengingkarannya? Ada di antara kaum muslimin yang mengaku sebagai kaum muslimin. Mereka mengingkari terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam atau dengan istilah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin eh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah orang yang berpaham semacam ini disebut Al-Qur'aniyun mereka hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja tidak mau berpegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mau berittiba, mengikuti, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau ada kelompok-kelompok lain yang mencoba untuk menggerogoti, melemahkan terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam melalui upaya upayanya apa? Upayanya yaitu mencacat, mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Siapa mereka? Di antaranya mereka adalah kelompok Syiah Rafidah mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang para sahabat ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencacat cela terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mencacat cela terhadap Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mencacat celah terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan mencacat celah kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Sekian banyak para sahabat dicacat, dicela oleh kelompok yang mereka sebut dengan Syiah Rafidah. Padahal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan engkau mencela para sahabatku. Jangan engkau mencacat celah para sahabatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidah sengaja mencacat celah para sahabat seperti misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di balik cacat celah mereka mereka ingin meruntuhkan fondasi agama yang mulia ini mereka ingin merobek-robek Islam sehingga Islam kemudian hancur melalui cara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilemahkan, dicacat, dicela. Padahal kita tahu berapa ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang periwayatannya berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicacat, dicela, maka hadis-hadisnya bisa jadi tidak diterima. Sekian ribu hadis tidak diterima padahal hadis itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kelompok Syiah. Begitu juga terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Orang-orang Syiah Rafidah menyatakan keduanya adalah sonamai Quraisy dua berhala dari Quraisy. Ini adalah bentuk pencelaan. Bentuk mencela yang dilakukan oleh Syiah Rafidah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia dan begitu juga beliau meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis yang kita kenal innamal a'malu binniyat dan sekian banyak hadis yang lain. Kalau sahabat Umar radhiyallahu anhu dicacat, dicela, kemudian ditinggalkan, hadisnya tidak diterima, lalu dengan apa? Pegangan kaum muslimin. Harus berpegang dengan apa kaum muslimin ketika hadis-hadisnya kemudian dibuang karena para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dicacat, dicela. Karenanya penting bagi kita untuk merujuk kepada as-sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tengah umat manusia yang dari hari ke hari di tengah umat manusia yang sebahagian mereka dari hari ke hari semakin asing dengan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa wa sayaudu ghariba kama bada fatubalil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Artinya asing tidak dikenal oleh masyarakat. Wasayaudu qariba dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing lagi. Akan menjadi sesuatu yang asing lagi. Sebagian kaum muslimin sudah tidak mengenali lagi ajaran-ajaran Islam. Sholat yang baik, yang benar seperti apa, sudah tidak kenal. Kalaupun sholat mungkin ikut-ikutan saja, Kalaupun ia sholat hanya mengikuti kebanyakan manusia Beramal, mengamalkan agama ikut-ikutan Ini akibat dari keadaan umat yang asing terhadap ajaran agamanya sendiri. Maka di saat yang demikian fatuba fatuba lil ghuraba maka sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang dalam keadaan al-ghuraba. Artinya apa? Orang dalam keadaan ia dalam keadaan keterasingannya. Kenapa keterasingannya? Karena ia berupaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat di tengah kerusakan-kerusakan yang timbul di tengah masyarakat itu. Ia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat manusia yang tidak mengenal terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berpakaian menampakkan syiar-syiar keislaman. Kemudian orang mengatakan aneh ya pakaiannya. Kan begitu. Ada orang yang menampakkan Salatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayah mengatakan kok salatnya seperti itu ya. Dan yang lebih daripada itu kemudian timbul kecurigaan. Jangan-jangan ini aliran baru. Jangan-jangan ini faham baru. Itulah dampak dari ketidakfahaman sebahagian kaum muslimin terhadap ajaran ajarannya. Dan manakala kita melihat di dalam kehidupan sejarah ketika kaum muslimin merasa terasing, merasa asing dengan ajaran-ajaran agamanya, maka disitulah kaum kufar akan merobek-robek kaum muslimin, akan membantai kaum muslimin, akan menghajar, menghabisi kaum muslimin melibas kaum muslimin kita bisa bercermin bagaimana keadaan kaum muslimin yang pada waktu itu di Bosnia negara Bosnia di daerah Balkan di Eropa daerah Balkan seseorang dikenali Islam hanya dari namanya namanya Alia misalnya Ali Oh kalau namanya Ali berarti Islam Adapun perbuatannya, amalannya, kesehariannya sudah tidak beda dengan orang-orang Nasrani. Ya minum khamar, ya berbuat, ya sudah tidak bisa dibedakan. Yang bisa membedakan hanya dari sisi nama saja. Maka apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam melihat sisi kelemahan ini. Ketika kaum muslimin tidak berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Ketika kaum muslimin lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari Al-Qur'an dan berupaya dan tidak berupaya untuk mengamalkannya. Maka di saat itulah musuh-musuh Islam akan dengan mudah untuk kemudian melibas kaum muslimin waliyadzubillah oleh karena itu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang Manakala kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Manakala kaum muslimin kembali kepada khittah ya, garis agamanya. Pertolongan tidak akan turun manakala kaum muslimin menyelisihi dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kaum muslimin berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika engkau menolong Allah, Maksud daripada menolong Allah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ai menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Artinya menjaga syariat-syariat Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk diamalkan. Kalau ada larangan ditinggalkan, kalau ada perintah ditunaikan. Maka manakala hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga, dalam bahasa Al-Quran ditolong. surkum, Yansurkum, surkum. Pasti Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit akdamakum dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma hadis riwayat At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda "Idza tabayya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه apa hatta tarji'a ila dinikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza tabayatum bil ina apabila kalian terjerembab kepada amalan jual beli ya, yang mengandung unsur-unsur riba. Sementara kalian pun sibuk dengan urusan peternakan, urusan pertanian dan kalian meninggalkan jihad meninggalkan jihad. Jihad dengan makna yang luas. Di antaranya adalah jihad meninggalkan jihad dalam tolabul ilm. Dalam tolabul ilm. Karena para ulama menyebutkan bahwasannya menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i merupakan jihad fi Bahkan Syekh Muhammad bin Utsaimin Syeikh Muhammad bin Salih Al Uthaymin rahimahullah di dalam Kitabul Ilm menyatakan bahwasannya jihad dalam bentuk bayan menjelaskan tentang ilmu mendakwahkan tentang ilmu dengan jihad mengangkat tombak ataupun pedang itu lebih utama jihad dalam upaya menebarkan ilmu karena apa? Karena tidak mungkin seseorang akan bisa mengangkat senjata jihad dengan senjata kalau ia dalam keadaan jahil terhadap agamanya. Kalau dia memaksakan berjihad maka jihadnya akan membabi buta. Tidak dilandasi dengan ketentuan syariat yang benar. Waliyadzubillah. Maka jihad menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang utama. Nah, apabila kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian zul kehinaan. Tidaklah akan dicabut kehinaan itu hingga kalian mau kembali kepada ajaran agama. Kembali kepada ajaran agama. Dan ini merupakan syahid daripada hadis Nabi saw Alaihi Wasallam ini, bahwasanya dengan kembali kepada ajaran agama, kembali kepada ajaran agama, kaum muslimin akan terangkat izzah kemuliaannya akan terangkat muruahnya. Kewibawaan kaum muslimin akan tampak. Tetapi ketika kaum muslimin waliyadzubillah meninggalkan ajaran-ajaran agamanya tidak mau mempelajari agamanya tidak mau belajar agamanya maka kehinaan demi kehinaan akan Allah turunkan kepada kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa memegang teguh ajaran-ajaran Islam, memegang teguh apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim dimanapun ia berada sehingga ketika ia menunaikan amalan-amalan kebajikan, menunaikan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat, maka sesungguhnya ia dalam keadaan menjunjung tinggi ajaran agama dan dalam keadaan ia termasuk orang-orang yang mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah bifahmi salafil ummah. Bagaimana berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Allah tentu harus mempelajarinya. Tentu harus mempelajarinya. Tidak bisa seseorang tiba-tiba pintar dalam masalah agama tanpa belajar. Harus dengan mempelajarinya. Ramaikan majelis-majelis ta'lim dimanapun berada selama yang memberikan adalah orang-orang yang tikoh terpercaya menyampaikan ilmu dan kita pun memiliki kesiapan untuk menuntut ilmu maka tunaikanlah hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.